Coba dibuka Al-Qur'annya. Quran surat Ali Imran 178. Tadarus dulu seayat. Ali Imran 178. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا يحسبن الذين كفروا harus berani kalau baca Quran teh jangan lipsing, sync ay karaoke wani ulah lipsing maca Al-Quran mah siga lauk wala yahsabannalladzina sok sakitu heula kafaru أنما نملي لهم خيرا لأنفسهم إنما نملي لهم ليزدادوا إثما ولهم عذاب محين Allahumma arhamna bil Quran. Dan janganlah sekali-kali orang-orang kafir menyangka bahwa pemberian tangguh kami kepada mereka adalah lebih baik bagi mereka. Mereka hanyalah sungguhnya kami beri tangguh kepada mereka hanyalah supaya bertambah-tambah dosanya. Liazdadu isman. Bagi mereka nanti secara dadakan diberi ajab yang pedih. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Menantang sekali tema kita sore hari ini istizrad. Pernah mendengar kata ini sebelumnya? Sering tapi naon artina? Hamdan wa syukrulillah puji syukur milik Allah yang kembali mengatur, mengukur dan memberi umur kepada kita, maka manfaatkan sisa kuota bernama usia, umur untuk lebih bertafakur, berfikir. Faina tadhabun, mau kemana nih? tadabur membaca ayat-ayat yang tersurat tentang istijrod kalau sore ini. Kalau setelah dapat dua frekuensi dari tafakur dan tadabur dari berfikir dan membaca, tugas kita adalah tasyakur, bersikap profesional biar termasuk orang yang profesional di dalam membawa kehidupannya. Hamdan wa segala fakta, segala data dan kenyataan semua berawal dan berasal dari sisi kehendaknya, sepakati itu. Semua dari Allah, semua diurus oleh Allah, dan semua akan kembali kepada Allah. Maka lain syakartum, laji dan nakum. Kalau engkau bersyukur, aku tambahkan. Udkuruni adkurkum, ingatlah aku, aku ingat kamu. Intan surah yang surkum, tolonglah jadi bagian dari agamaku. Islam nggak perlu kita, kita yang perlu Islam dakwah nggak perlu kita kita yang perlu dakwah karena Islam sudah kuat ya Allah la Allah tidak bisa berdusta udkuruni adkurku. kau ingat aku aku ingat kamu washkuruli bersyukurlah kepadaku wala takfurun jangan kau kufur la laji dan lajidannakum kau syukur ingin tambahan nikmat dalam hidup syukur Wala kafartum kau kufur mengingkari sekecil apapun nikmatnya inna ada bila sadid tidak ternikmati. Karena walaupun berupa nikmat itu azab sebetulnya menjadi riwuh ngurus nueta direpot mengurus urusan yang Allah bebankan kepadanya walaupun terlihat baik. Wala kafartum inna ada bila sadid. Intan yang surkum kau tolong agamaku aku tolong kamu seperti ia karena budu kau beribadah kepadaku wa ia kanas tangin rumus-rumus baku sebetulnya mah baku tapi jadi kaku mengamalkan nama anger weh kita lebih cenderung ke ikhtiar kita kalau tidak bekerja kita nggak sukses nggak makan munding ke negara weh lalintuh weh ayam munding kerbau frustasi satu ketika ada goda gor sirah kuno neta munding frustasi ditolak cinta frustasi nggak dapat rezeki santai weh Pesan apa ini? Allah mengajarkan banyak hal kepada kita untuk lebih arif, bijaksana. Semua sudah diatur, semua sudah diukur. Termasuk jatah umur bersyukur. Pokok dari manusia diciptakan itu ibadah. Maka bersaksi berdasarkan ilmu tiada ilah kecuali Allah. Syadu yang mengatur rezeki, memberi jodoh, mengatur kebahagiaan, menguji dengan kesedihan dan kekurangan, semua sudah ada di Al-Quran itu. Maka Quran mah absolut. Tidak bisa tergantikan. Dan tidak ada yang bisa merubah. Ada nggak perubahan di Al-Quran sehuruf saja karena huruf alif kesel pindah ah. Jadi tinggal lamim, tadina alif lamim, alifna kemana? Keselen tad, Enggak, nggak berubah posisi. Yang dibaca sama anak kecil juga gitu, dibacaku presiden gitu. Ayat tersiratnya apa? Quran itu seperti cengek. Dibaca ku budak, lada. Dibaca ku pejabat, lada. Ada cengek yang mau dimakan pejabat tiba-tiba jadi manis rasanya. Malu ah pejabat nggak? Absolutitas. Jadi absolut. Nah, orangnya kudu absolut dalam membawa keimanan. Cuman kalau iman lagi turun, ilmu kurang, suka ada jealousy-jealousy gitulah. Beberapa pengajian yang saya datangi ada muncul pertanyaan termasuk semalam Ustadz, saya mencoba hijrah dan istiqomah dalam hijrah. Kenapa yang sudah ada pun Allah ambil katanya? Semenjak saya hijrah, istri saya minta cerai karena tugas saya ganti nu tadina maca project sekarang maca Quran padahal Quran ge project sebetulnya mah. Ini terjadi zaman Rasul ada seorang istri curhat, "Ya Rasulullah, kesal abdi ku salaki abdi. Saya kesal sama suami saya. Kenapa? suami saya teh bacanya teh Quran we. eh beruntung mestinya beruntung bersyukur dapat suami yang senantiasa rajin membaca Quran keuntungannya nanti di alam kubur keuntungannya nanti di surga ayo orang makan atau mun salaki sibuk salaki riweh sukses itu bukan di sibuk dan di riweuh di tipe orang stres duit loba apa butuh, eueuh Kape nu dipakainya all endorse, liur itu. Nya merek jajaka heron kasiro. Ini harus kita pelajari. Tepernah boga kebon kopi, minum kopi, teureun nepi ka ambeien. Ya. Tepernah punya sawah, makan nggak pernah henti, masih curiga ke Allah bab rizki, maka akan kikis jealousy kita, kecemburuan kita dengan cara pandang yang salah terhadap kehidupan ini. Karena ada di surat Al-Fajr itu dua ayat tuh. Ida mabtalahu rabbuhu wa na'amahu faqaddara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi akraman ketika Allah mencukupkan rizkinya sehingga merasa nikmat lalu dia kampanye proklamasi tingali orang keur dimuliakeun ku Allah duit loba pangabutuh eueuh hirupna jadi gede hulu matak helm ge sereg hati-hati timbul pertanyaan di pengajian Ustad saya teh tahajud duha tapi nih hese kia ya teh jodoh hese lain banget untuk payu jomblo wenu kuat eh sabar semua akan cie-cie pada waktunya tapi bebaturan saya tara sholat rajin maksiat mobilnya BMW becamang wawan mobilnya dua pintu wah Grand Max kebayang perhari jelas gitu hei luruskan tauhidmu ibadah bukan untuk rizki tapi kalau kita bisa beribadah itulah riz orang mah dayak tahajud karena cinta setengah mati dilawanku cinta sepertiga malam lumayan tapi menang targetnya kita hajud nanti Erin, aslina teteh kan ada kasus ini awas istijrod ini nanti saya artikan istijrodnya biar tidak lupa membawa makna di akhir saja saya ngedasarinya aja yang sulit ini ada ibu-ibu anaknya kerja kelompok tuh pergi asar biasanya setengah lima udah di rumah lagi ini lewat maghrib belum datang handphonenya mati jam sembilan lewat di teleponan babaturana uh, apa apalun tadi bilangnya mau kerja kelompok lewat jam 10 sudah mengeluh resah yah kuma budak butuh gak laporan ke polisi kurang ke Allah weh heula wararudu weh Sholat malam jam 10 kiam boleh da tarawih ge isa sholat sholat nanti dalam posisi rumah meja makan sajadah sakit kituna ruangan nanti Sholat bari cerik ya Allah anakku ya Allah Kau tahu di mana kerja kelompoknya pasti tahu lah. <laughs> Hampir sebelas rokaat. Eta suku budak pas di sujud terakhir. Kalau naker sujud kena kanu tangan orang tuanya. Dek. Jawaban doa di tempat Eta. Ternyata budak teh nggak kerja kelompok teh gogoleran main game sare di kolong meja. <laughs> Pertanyaannya adalah lamun apal budak tahu ada anak di kolong meja ada nggak sholat tahajud sampai sajadah basah dengan air mata gitu aja mah ya Allah kau tahu dia ya Allah jangan jodohkan dia dengan siapapun kecuali denganku kalau memang dia bukan jodohku please ya Allah jangan jodohkan aku dengan siapapun kecuali dengan dia ya Allah ngerti tuh sih maksa doa yang mengancam tapi kan Allah punya hak prerogatif termasuk masalah istijrod menguji siapapun hambanya kan saya lagi berharap teh kasih etawe ngadoa ya Allah meni pedit ih hayang si eta ya Allah apa tuh lain lain jodoh mana cek Allah teh tapi ya kita tidak bisa melawan takdir sudahlah ikhtiar sudah mas ngadoa we deh tong pedit menta ya Allah benar dia bukan jodohku aslina ya teh hmm nggak apa-apa bentar setik temennya juga cute ya Allah menta babaturana weh makaru wa makar Allah Allah punya rencana dan kita pun punya rencana tapi sebaik-baik rencana rencana siapa? Wallahu khairul makirin. Jangan mendikte rencana Allah. Hanya doa yang merubah takdir. Kita suka jelesi, Ustadz ini ahli maksiat tapi digampangkan. Tadi diingatkan oleh surat Ali Imran 178. Jangan terjebak walayah sabanal ladhina kafaru di ayat yang lain layu taqallibal ladzina kafaru fil bilad jangan terjebak dengan kasuliwernya warawirinya orang-orang kafir di muka bumi gara raya sararengit mobilnya ceper metik dua pintu eh, kurang sok jelas nanti berburuk sangka kepada Allah dah gampang atuh hayang benghar mah surah al-an'am 44 yang jadi tema kita istijrod falamma nasu madzukiru barang siapa maka tatkala mereka melupakan Allah sedikit berdikir Nabi aja masih berikhtiar A ini ala dikrika Nabi tete yang dekat dengan Allah ya Allah bantulah aku isti'anah memohon pertolongan hanya doa yang berubah takdir Allah ma'a ini ala dikrika ya Allah bantulah aku dalam hal ala dikrika mengingatmu ini pelajaran yang tidak sederhana Sekelas Nabi saja laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Lihat redaksi doanya. Allahumma ya Allah aini ala dikrika bantulah aku. Ai Patarno mah wajar minta bantuan kayaknya. Bantu ya, bantu ya. Pok pok pok disulap jadi apa? Itu untuk urusan dunia, tapi urusan akhirat Nabi bisa benda, masih bisa bantuan ke Allah. Aini ala dikrika ya Allah, bantulah aku untuk senantiasa always on ingat kepadamu. Pertanyaannya, bising urang pelakunya. Khawatir kita pelakunya. Banyak ingat, banyak lupa ke Allah. Halo? Jawab dari Jumaahan. Banyak ingat, banyak lupa ke Allah dalam hari ini saja. Tapi faktanya, banyak nikmat, banyak tidak nikmat. Banyak kenyang, banyak lapar. Banyak sehat, banyak sembuh. Istijrod adalah segala sesuatu dari Allah, fasilitas dari Allah dimanfaatkan tapi bukan di jalan Allah. Hati-hati kita pelakunya. Pertanyaannya kembali, banyak ingat banyak lupa. Palamanasu su kebanyakan manusia melupakan Mazuki Rubihi ingat kepadanya. Ingat dengannya. Rizki ti Allah, banyak orang kaya dari telur, sampai dia jadi pengusaha telur masuk majalah suak majalah pengusaha tentang kesuksesan dia mengurus telurnya telur ayam lain telurnya telur manehna tapi lupa kepada yang memberi telur menciptakan telur banyak orang pengusaha air isi ulang tapi di penta jakat nakmung hati-hati tapi lancar usahanya banyak yang kaya dari padi tapi lupa kepada yang menciptakan padi. Balam manasu. Maka tatkala mereka melupakan melukiru aturan-aturan, peringatan-peringatan. Apa yang Allah akan berikan? Fatahna, Allah bukakan. Kalimat fatahna ada di surat Al-Arab tapi beda kolerasi. Kalau itu mah kaitannya dengan imtak, iman, takwa. Kalau negara kita pengen subur makmur gemah ripaloh jenawi kembali bagus ini gerakan hijrah memakmurkan masjid Bandung lautan kajian itu keren gak harus berpikir dunia di Mekah apa yang tidak ada kaselong-selong ayah tong sompra munker umroh saya habis umroh Jumatan di Madinah Kita ngahayalnya Ustadz Epi mah pikiran nanti kemana we ker di Ka'bah ge ngadoa sempat mikiran japati gitu Iya japati unggul. Pantas nama modal. Kecerot tadi ijabah. Tapi saya jadi dapat ilmu tauhid. Semua sudah Allah ukur, semua sudah Allah atur. Di Indonesia, ke Mekah, kadonek di Podolan Japati. Berapa kecepatan gaya gravitasi bumi, betapa berapa sudut siku hidung saya ninggang didinya. Waktu itu sama Ustadz Imam Nuryanto, Kunaun Ustadz podolan japatitan wala pusuk wala rofas wala jida ulah sok saomong-omongna ustad cek ustad imam tetapi alhamdulillah ustad ana bersyukur nah untung temuning nu hiberna mun muning pinuh ketika saya ke Madinah Jumatan kan kalau Jumatan di Bandung ngopi bala-bala kopi hidungnya nges Madinah teh duh pantas mun di Indonesia ya ngabala-bala asli nata di hotel Muventik ayasa sanyiru mangga mamam apakah ini istijrod cuna? disungkun ya dahar kabeh entong jawaban doa itu jadi Allah menjelaskan masalah istijrod ada orang yang sedikit ingat ke Allah tidak mengindahkan aturan Allah tapi disungkun dilancarkan urusana kuduna ditewak henteu padahal menistakan agama menghina ulama dilepaskan antepkan antep apa kasus Fir'aun anna rabbukumul a'la aku Tuhanmu ke tinggal Payah payahna kunaon titah ngojay itu bisaun. poho mawaban jadi kekelebukan jadi mawat nate wareg teu hese terab cai laut diuyup disangka pop ice antep antep pek rek ngomong naon ge pek istidrot fatahna Allah bukakan alaihim abwaba apapun pintunya bagi dia kulla syai'in untuk urusan apapun wah duit weteh beteng sebe imah page pemajikan rene buuk base hehei dedeh antepkeun antep Tolong di komen. Karena Nabi pernah bersabda tentang istidrat ini. dunia dunya ustiznul mu'minin. Dunia ini penjara bagi orang-orang yang beriman. Nikmatnya nggak abadi. Kalau makan sebatas tenggorokan saja. wajannatul kafirin. Tapi surga bagi orang-orang yang kafir. Maka Al-Imran 178 tadi mengatakan jangan terjebak, jangan cemburu kepada fasilitas yang Allah berikan kepada mereka. Itu hanya hak guna pakai saja bukan hak milik mutlak sebagai wujud rahman rahim Allah yang maha pengasih dan penyayang semua dikasih tapi di, semua disayang dah yang benghar mah kudu salat atuh maka ayat ini menunjukkan pengen kaya ini ayatnya nih palamana sumadzukiru sudah lupakan Allah halalkan segala cara ciptakan riba sok mangga mamam patahna nanti Allah buka saperak ngarentenkeun alhamdulillah sad Ferrari ge opat ye epek nya hatta ida parihu bima utu sampai satu ketika belum ternikmati lalu Allah cabut Allah datangkan wala in kafartum karena kekufuran mereka ina anda bila sadid tidak ternikmati seperti layaknya kita tipe perekat sekuat mungkin ingin mencekram laut yang banyak dengan air ingin mendapatkan air itu sebanyak-banyaknya dengan kapasitas tangan seukuran ini pun tidak tergenggam semua ia masihnya saloba dibuka teh ukur lengan, kalau harta tidak dikeluarkan di jalan Allah mereja ku penyakit, ku bangsat karampokan kahuruan maka keluarkan di jalan Allah nah Al-bakhilu adubullah. Orang bahil itu istijrod. Allah seperti tumpuk hartanya, betul banyak hitungannya. Jama'a malau wa'ad dadah. Al-hakumut takasur. Ditumpuk-tumpuk, dihitung-hitung. Bangga dengan jumlah, euforia dengan banyak. Hmm, hati-hati. Satu ketika bagtatam bima utu ida farihu bima utu ihda nahum bagtatan faidahum mublisun frustasi karena ku Allah dicokot langsung sehingga Fir'aun dilelep-lelep bawa apa Fir'aun pulangnya korun korun tuh wafatnya ditarik ngawur-ngawur kesik kanu sirahna saking menyesal karena istijrod kan kermiskin nama datang Rasul heh salabah kamu teh jarang kelihatan sholat berjamaah masbuk we nanti nanti rasul maaf bukan tidak ingin menjadi penjuang sab depan sarung nangan hiji steng-steng sama istri jadi istri dulu istri beres salari pakai sarung itu oh gitu ya udah sing sabar cek rasul rasul kesal cina abi teh yang menang pahala berjamaah atum ni doakeun lah da rasul mah diijabah kuat mawakna Insya Allah Rasulullah ini orang miskin orang miskin itu kaya kaya dengan cita-cita baik mun saya boga duit miliar poe ieu nyarian tiket umroh orang isukan orang ini ngabring lempang ke jalan suci tongkat tanah suci mules bitis sebenarnya orang miskin tuh kaya kaya dengan niat baik cita-cita baik tapi kalau sudah Allah uji dengan ijabah doanya kemana dia Sa'labah ngelobi ke Rasul. Rasul bijak, tidak hanya memberikan cerita tapi ceriti, tidak hanya memberi solusi tapi beraksi. Tah, dibekalan domba dua, domba bikang. Terserah rek dihamilan nama kusalah. Penting berkembang biak. Nuhun ya Rasul, dibawa domba teh artinya kasih modal. Hiji, dua, masih sholat berjamaah. Pertama tepat waktu ngesloba, jarang tidak hadir, jarang tidak ikut kajian, jarang Jumatan karena kesibukannya. Jamaah malah wa adadah yang semakin bertambah, bertumpuk. Yang bikin Rasul sakit hati ketika Sa'labah ditagih jakatnya dari hasil ternaknya diusir penagih jakatnya. Kadi tuh laweh ke sesana ke urang. Sudah beres semua Sa'labah memberikan kambing terkecil segede anjing Rasul nyeriin hati tong ditagih deh artinya sudah dilaknat kalau Rasul bicara Allah melaknat. Diboikot, tuh ditanya ku sahabat ki. Nya diboikot sampai begang awakna loba harta tapi oh eh, nuawu kamakola kus plus kusplus pilagu ihi. Bagaimana plus bersabda di dalam lagunya? Apa gunanya kaya raya tiada teman kan gitunya dan tiada kawan sendirian tiada lagi kasih sayang jadi autis wabatur salah mengalaminya geus tong diwauhan antepkeun antep cina mun ustad Epi Nabi nama cina wareg cina bunghak antep antep pirosuma nggak gitu biarkan aja sampai wafatnya itu ngawur-ngawur kesik saking menyesal dan nurut ka Rasul Eker miskin sumanget nges kaya hmm palam mana ma bihi fatahna dibuka sebentar ternaknya banyak abwaba anaihim abwaba kullasyaiin bisnisnya dilancarkan seperti nggak ada masalah Robi akroman Allah sedang memuliakanku kita jangan berpikir kalau dikurangi rezeki tidak dilancarkan pekerjaan lalu berkesimpulan Robi ahanan Allah sedang menghinakanku oi pada orang tahajud sedekah baca Quran tapi seret wae hati-hati kita pahami di kajian ini. Nah, mereka berputus asa surat Al-An'am ayat 4. Ya. Apa itu istijrod ustad Riat hadis riwayat Ahmad ya. Ada kalimat idza ra'aitallah bila kamu melihat Allah taala yu'til abda memberi pada seorang hamba Pindah dunia dari perkara dunia mayuhibbu yang dia cintai wahuwa mukim muqim ala maasi pada dia diam dalam kemaksiatan gawena gudem gudem dugem ulin ya maksiatlah lah kalau engkau melihat Allah memberikan kepada hamba urusan dunia dilancarkan pada hamba itu ada dalam kemaksiatan maka fa innama kami minhum istijrad catat itu adalah istizrad ad usijnul mukminin dunia ini penjara bagi orang beriman berarti ustaz eta kuma anu iman soleh gagah kasep gelis ngaji make mobil pangmahalna tetap itu penjara karena di akhirat lebih baik daripada itu tapi bagaimana kalau orang kafir Sare di trotoar, pagi ketemu makan, sore tiada. Pagi makan, sore tiada, tetap surga. Karena di akhirat jauh lebih buruk bagi dia. Maka awas, cara memandangnya harus syariah. Jangan terjebak sehingga berburuk sangka kepada Allah, cemburu kepada hal yang tidak perlu dicemburui. saya etik miliknya nu penting boga rizki, Tepernah boga fail fire tapi ngaji mah dijemput ku fire Ya artinya apa ya ayah senengan gitu itu numayar pajakna itu nu ngabengsinana orang mah tinggal diuk we tik milik loba rizki nu bahaya mah loba milik saya tik rizki tiga tukang rental mobilna ratusan unit mana rek make make grab we yang ojek Dakabe kabeh keur dipake awas pabelit ya ya sementara semua akan diminta pertanggung jawaban Jangan cemburu istidrod ini makanya harus dipahami termasuk yang di diistidrodi nggak, yang disungkun nggak, disungkun istidrod teh dibiarkan terjebak dalam nikmat yang menjebak istidrod teh. Jebakan nikmat yang menjebak. Mangga, mamam, kia istidrod mah tuh. Ini ada makanan misalkan. Misalkan ada makanan, dawe. Misalkan. Hok pik, makan pik Opik teh karena guna opi we tuluy itu saya teh komen pik seepkeun we. Lemes tapi limus. Sampai ka pik dek. Atuh tada ngeunah seepkeun we. Sakit ke dia teh. Oh si ustad nyungkun. Tapi beda walaupun kasar. Geus euh dahar teh atau nulain lain can kabagean. Sadar dia. Hampura atuh tada hayang. Bedanya hati-hati cara menyampaikan bisa jadi hoax seperti benar tapi hoak matak diperbaiki ucapan teh nanti tema saya di Cimahi itu mulutmu harimaumu bahaya lisan tong nyebut hidung kanu hidung teh nyeri hateun ganti putih tua bodas kolot atau lada hari saya putih kotor sanes babi ya mas sapi penek sanes mancung pesek eh, sanes pesek mancung yang tertunda ya awas sekarang lagi di masalah ini kata-kata nih jadi perang komen perang caption ya jadi istijrod itu kalau kita melihat sosok yang sekitar kita dilimpahan rizki tapi karakternya ahli maksiat jangan jealous baik kalau ke disungkut cuma yang bahaya itu kita seperti itu enggak itu ibadah tara tapi lancar alhamdulillah stad saya mah tara kagoda kunung ngaji tapi lancar duit loba pangabutuh eueuh yang nanaon diijabah ingatkan dia sing sabar bising dibongohan ku Allah banyak selebritis yang lagi di atas lalu terkena kasus lalu terpermalukan keluarganya tak tak istijrot mata berbaik sangka antakrohu sayyawahu wa Apa kau rasakan tidak enak? Allah sedang baik kepada kepadamu. Biar kamu dekat dengan Allah. Ayo proyek Allah menjadi jadi rajin ngaji. Ya. Innamal amalu binniyat. Ketika sakit jadi ingat ke Allah. Fir'aun tahu nggak sakitnya seumur hidupnya? Nggak pernah sakit. Tapi sekali Allah sakiti. Tinggali korun. Hartanya Allah tenggelamkan. Tapi tiap orang yang menemukan harta di dalam tanah harta naon ngarana nya si korun masak yang loba hartana di mana mangih naon wae tinu tanah mangih harta korun wawuh teu jeung si koruna beda zaman tapi Allah abadikan istilah itu supaya kita ingat jangan termasuk orang yang istijrod disungkun dibiarkan melimpah kenikmatan tapi tidak ternikmati kenikmatan itu kernaon coba dan nugeloge karungna loba ningali nugelo memowa karung Buna rasta segala dipakai karungna loba dibongkar tewu segala ayat spion bubuk sisi dipotong silet rampung boneka pecak celana budak bangke Bangkong nunggis garing Ayo usanya oti mana data saya masuk merehal ka tukang nugelok bere nasi padang menuhun kecurik bat tegelok cokot karungna dibongkar teh bu segala aya jeng dibawa-bawa ulah kubatur teh oh amalna awas amal orang dibuka di kuburan jika nuk itu dijen patung tepuguh wujud istijrot ringan eh ATM eh hirup mah Allah tempat mengadu Allah tempat meminta Allah tempat melepas beban pas-pasan pas butuh pas ayah tekudu cemburu dengan kebenaran apalagi kebenaran itu ada di orang kafir Kurnau. Nah ini kasus istri istijrod untuk lebih validnya bisa dilihat di Quran surat Al-Qalam. Boleh Al-Qur'annya dibuka. Ini ada kisah keren banget. Orang-orang kaya yang licik, picik, pelit. Surat Al-Qalam ayat 17. Kasus surat Al-Qalam cari atuh meniku Ustad KB Ustad teh poho nyaho ada ketemu surat Al-Qalam ayat 17 Nun wal qalami wa ma yasturun yang awalnya itu ini di ayat 17 inna baunahum kama balauna ashabal jannah id aqsamu liyad musrimunnaha musbihin sesungguhnya kami telah mencobai mereka orang-orang musyrik Mekah jadi musyrik itu selingkuh hatinya ke Allah oke okay, tapi kanu lain percaya dulu pernah dengar mitos pesugihan nggak orang Sunda bilang nyandu, eh, nyandung munyung jadi pengen kaya dengan cara cepat datangi guha temui siluman naon gitu tapi syaratnya harus menumbalkan siapapun saudaranya dulu mah bu ketemu duit di jalan teh siun karena mitosnya lagi seperti itu awas cina bising wadal pernah dengar kasus itu jadi mau dicokot ke buta puting datang nyokot duit eta mengus jajan ke mana nu di dahar saya punya trik sendiri kalau ketemu duit di jalan waktu belum punya akidah seperti hari ini saya mah nyen di lengkahan atau di jogedan kepas buta beting datang nagi mana nyokot duit di jalannya tadi naon atau mau buruh joget buta iraun. ndak dikutuk ti Arita jadi ustad istihad atuh jogedan we ke buta ge naon eta buruh joget dia fotona videona gitu nya nah ini sesungguhnya kali kami telah mencoba musyrikin yang ke Allah oke okay, minta tapi yakin juga ke yang lain kepenggandaan uang, kepesugihan. Hmm. Sebagaimana kami telah mencobai pemilik-pemilik kebun. Ini masih berlaku kalau di kampung-kampung kalau mau memanen ngasih sesajian dulu, sesajen. Ya. Lalu ketika mereka bersumpah bahwa mereka sungguh-sungguh akan memetik hasil di pagi hari, aduh alhamdulillah euy eh, subur euy, eh, isukan panen. Tapi nggak mau orang miskin terlibat dan mereka tidak menyisihkan hak fakir miskin sampai peditna al-bakilu aduhullah orang pelit musuh Allah dia merencanakan memanennya tidak siang hari orang ini subuh katanya ame orang miskin tengilu panen saking apa ini saking pelit jadi kalau ada orang kaya tapi karakternya pelit istijro dia suatu ketika diambil tuh rezekina pertanyaannya ibu resep kanu pelit meresep balada berarti jenggelar nu pelit mah tinggal ibu seberiji kesed pered cangke merepet cap jahe buntut kasiran jama pedit kumed heserek mere wah loba ya 15 dihitung teh kurang tambahan terus munsi pedit kahuruan jelema ngabring rek naon rek nolongan rek mau puas puas ya bongan pedit Al-Bahilu Allah menyatakan peperangan kepada orang yang pedit. Nah ini kelompok yang di Al-Qalam ini diuji dengan kesuburan sampai hey, panena subuh. Mereka tidak menyisihkan hak pakir miskin. Bukti naon eta? Maka jadilah kebun itu. Lalu kebun itu dimalap, diliputi malapetaka yang datang dari Robmu ketika mereka sedang tidur. Yang punya rencana mau memanen pagi tidur pulas isuk-isuk maka jadilah kebun itu hitam seperti malam gelap gulita kena hama nepi ka hama nate poek menghitamkan kebun yang akan dipanen subuh nanti lalu mereka memanggil di pagi hari pergilah di waktu pagi ini kebun jika kamu hendak memetik buahnya puru nyubuh kan rek panen cepat pergi kalau akan memetik hasil menuai buah, maka pergilah saling berbisik tetap padahal kebonan ngesideng kusimut. Pada hari itu janganlah ada seorang miskin pun masuk ke dalam kebunmu. Ini indikasi seorang istijrod gak mau orang ikut memakan bagian daripada amanah yang diamanahkan harta kepadanya. Dan berangkatlah mereka di pagi hari dengan niat menghalang-halangi orang miskin supaya tidak ikut padahal mereka menolongnya pada mau anu benghar mau anu miskin tah macoman nama kanu miskin tapi bahkan kita dihalangi dari memperoleh hasilnya poho jakatna berkatalah orang yang paling baik ada yang soleh di tengah-tengah komunitas itu di antara mereka bukankah atau telah mengatakan kepadamu hendaklah kamu bertasbih ya lain kikituan subhanallah panen diberikan bagus hasil tanamannya apa yang terjadi karena tidak bertasbih? Maka mereka termasuk orang-orang yang jolim. Mereka mengucapkan maha suci Rob kami. sunya kami adalah orang-orang yang jolim karena merupakan hak harta. Lalu sebagian mereka menghadapi sebagian yang lainnya seraya mencela gara-gara maneh dah, gara-gara maneh dah. Itu kan biasa sengketa harta mah nu tadina friendly jadi pecah gara-gara masalah manajemen apalah bentuknya mah. Mereka berkata, aduhai celakalah kita, sungguhnya kita ini adalah orang-orang yang melampaui batas, offset. Mudah-mudahan Rob kita memberikan ganti kepada kita dengan kebun yang lebih baik dari itu. Sungguhnya kita mengharapkan ampunan dari Rob kita. Seperti itulah ajab dunia, e, sungguhnya ajab akhirat lebih besar dari mereka yang mereka ketahui. Punten. Ketika ada pejabat korupsi, lalu dipenjara karena kedapatan sapu bersih Pertanyaannya ketika pejabat korupsi lalu dipenjara dan dihukum berkurang nggak dosanya? Mau ada lain hukum Islam ya teman? Dan zaman Islam berlaku mah si pelaku dosa teh datang minta dihukumi. Artinya atas kesadaran pribadi dengan iman yang ada taubat. Contoh ada penjinah datang ke Rasul. Rasul abdi jinah aslina asli ya Rasulullah ayah saksi te duka atuh dah hari tata teh culang cileng tangan saksi na. ini hebatnya hukum Islam ayo orang mah ningali jinah malik tak dosa kemana kamanena komosi itu henteu mah Rasul didatangi pelacur perempuan dalam keadaan hamil karena iman mereka jadi ya jangan pesimis dengan dosa asal mau bertobat Allah ampuni datangi Rasul Rasul saya berjinah ayah saksi ke, ya Rasul sugan anu noong harita kermi gawena Lama prosesnya terjadi, investigasi sendiri. Ayah cina opatan kudu opat datang. Ini Rasul saksina asli ningali seetik ya Rasul ngomong lain lo banding ningali te saeutik ningali ningali untuk ke hukum ya ningali oke ada maka rajam ya Rasul aku takut di akhirat ntar dulu kamu lagi hamil lahirkan dulu Singkat cerita lahir Rasulullah ini anakku, aku udah lahir rajam kami minta gitu dihukumi karena yakin hidup ada hidup setelah mati, ada akhirat setelah dunia. Nggak mau disungkun, dibiarkan seperti tidak dihukumi, tapi di sana lebih parah. Lalu apa yang terjadi? sesuai dulu, lila rek dihukum teh. Ya, sudah itu Rasul atas ageng terus dititipkan. Benar ya teh ridho dihukuman ke hukum Islam benar. Sampai Rasul bersabda setelah dia wafat dengan dirajam, kalaulah penduduk Madinah bertaubat cukup dengan taubat seorang perempuan yang ikhlas ini. Keren ya? Ada Abdullah, karakter nanti juga Ustadz Epi pika sebelum ngarana Abdullah. Hamba Allah itu Kan diurang ya oh, sok ayah hamba Allah. Mun sok ngasihan proposal, tulis ngaran, hamba Allah hamba Allah pas diumumkan atur nuhun dia ya, sumbangan masjid dari hamba Allah cak mana nyaho teh hamba Allah teh gue gitu loh atau ya hamba Allah hamba gue gitu loh mana nges tengah hamba Allah ya ini Abdullah hamba Allah jeng Rasul teh huru sampai Rasul sering tersenyum dengan kelakuan orang ini bukan tukang stand up komedi lah ya tapi ngoco orangnya kadang seminggu di masjid tilu poe ewe balik deh datang Rasul kemana wae Rasul tenggelan abdillah jilid aku hukumi aku naon aku meminum cikoho ya Rasulullah gawe nges atuh dia kan cek Rasul dia lengena di, di dera iji dua tilu cek sahabat ih eh, Rasul manuk itu gini sehari deh Rasul sehari ini deh awal deh datang gitu deh sampai ada sahabat komen nges Rasul liar keluarkan di grup Saya yang, yang saya suka jawaban nabinya itu loh. Heh, aku diutus untuk merahmati bukan untuk melaknat. Wa ma'arsana kami rasulin ini rahmatali alamin. Bukan untuk mengajab. Dia cinta Allah dan Rasulnya capican bisa. Ini kebijakan. Makanya dia datang minta dihukumi. Ayo orang masuk sulumputan Maka yang disebut maksiat dalam Islam ketika mengerjakan suatu sambil sembunyi-sembunyi. Pertanyakan ke diri kita, banyak mengerjakan suatu sambil sembunyi-sembunyi nggak? -sembunyi bising boy il ayah culang cileng awas Allah maha melihat nah kita diuji dengan penglihatan dikayakan orang-orang kafir ahli maksiat lalu kita jelas nggak mesti itu istijrod lihat endingnya seperti kaum yang akan memanen sepertinya diberi pula sedikit nges beak mana kebunku mana kebunmu Wah, gara-gara mana telat mana maneno saling bersengketa. Padahal bukan itu masalahnya. Takut diikuti orang miskin terlibat di dalamnya. Jadi luas sekali makna istijrod itu. Jama'a malau wa adadah Menumpuk-numpuk alhaqumut takasur. Tapi ibadah pernah nggak? Sering. Ah nggak perlu dilihat orang ah. Mendatangi Allah secara sengaja di sepertiga malam lalu bersujud. Ya, Kurang mana teu bisa yang wae kaciriku jelema. Jam 2 pasang tongsis, geus wudu teh, pasang GoPro, strike OTW tahajud, pret ah cu urang teh. Bari henteu tahajudna mah deui. Update hungkul. Hati-hati statusmu menyebabkan amalmu jadi hangus. Jangan ping aku karena aku di rokaat ketiga edan teh. Berarti setiap rokaat, setiap ganti rokaat, setiap nyen seta itu eh, istijrod tete amanah. Ini akan menyesal. Jadi akhirat fakodimna ilama ma'amilu min amalin fajanahu haba mansuro. Enggak ada amalnya. Habis sudah. Malah cek alatnya minta saja pahala sama orang yang kau maksud dengan amamu waktu di dunia. Nah, yang kaciri ku jelema minta kasih itu. niatnya juga bukan karena aku. Allah itu pencemburu loh. Maka inamalah a'malu bin niat urusan orang melihat beda Hmm, si ustad tahajud wae nya enggeus anger we tahajud tong rubah ukur tahajud mitoha dehem <clears throat> nu tadi narek maca anas jadi maca surat toha diwasol Bismillahirrahmanirrahim mitoha ayah mitoha kan nges nges lasut itu walaupun Qurannya bagus bacaannya rokaatnya lama istijrod nu bahaya istijro di masalah ibadah ibadahnya teh lila nangtung panjang bacaan teh tapi ya itu yang tahu dia adalah hatinya karena apa ini kebanyak pembaca Quran gagah di akhirat karena namanya istijro bahaya istijro dalam masalah ibadah mikirna kieu sholat subuh dua wae hade komo mun genep sholat subuhnya kan edan tuh Mas mas kadieu mas. Sunah naon dia ya, salat subuh genep rokaat Jengker isuk, Eh nyetok. Nyetok kuota. <laughs> Me isuk jongjon. Kan orang mau membalik umroh kayak gitu nya. orang membalik umroh kan harewe. Jadi dulu masjid kedua ke masjid. Nah, tadi ke masjid. Mana apa tuh salat di Masjidil Haram pahalanya seberapa? 100 ribu aing teh salat sekali gitu tutup Sok sudah Ramadan karena merasa dapat Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Lailatul Qadar khairum min alfisah. Lebih baik daripada seribu bulan. Keluar Ramadan teh, weh, tahajud, cara maca Quran. No, ya salallahu kieu. saya kemarin menang Lailatul Qadar lebih baik daripada seribu bulan. Jadi mun pahala kurang nyokot we tidinya. nyada Allah teh tukang kiridit awas ah istijrod dalam masalah amal juga ya jadi intinya istijrod kesimpulannya adalah jangan terjebak dan cemburu ketika orang ahli maksiat tapi rezekinya dimudahkan hati-hati satu ketika Allah cabut secara serta merta mendadak dan dia kaget ruas kangus nakut <gasps> maka tidak sedikit orang ahli jina wafat di atas perut yang bukan istrinya innamal a'malu bil khawatim amal itu tergantung ujung nu resep ngusep mautna na jejer kebetot ku lauk ku jubah eh lain siunan asli na sok matak perbanyak sujud perbanyak ruku bising istijrod nu resep biliar nak kacolok stik tobros nu resep ngorok mautna keur ngorong dan ngorongna kulinggis atuh di area kereta api tak ulah sampai kejadian ke disungkun wallah ya kurang langgung itulah istijrod mah jadi indikasi istijrod orang ini krisis ingat ke Allah nanti jarang ingat jarang a ini ala dikrika jauh wa syukrika bersyukur jauh wa husni ibadatika memperbaiki ibadah tapi rezekinya dilancarkan hati-hati semua orang dapat jatah rezeki yang sama tapi hati-hati Allah punya alamat yang berbeda rezeki tak rezeki kita tahu alamat kita di mana tapi yang kita tidak tahu kenapa harus istiar kita tidak tahu alamat rezeki kita di mana, maka dekati Allah sang pengatur rezeki. Kak Sayyidina Ali nyantai masalah rezeki mah. Kalau sesuatu yang sudah kita miliki lalu hilang di tengah-tengah kita, catat itu bukan milik kita. Kan pernah saya terangkan di sini, balik ngaji sok diberi konsumsi. Ya, buktinya ijabah doa di Masjid Transma. Tadi mah asa eueuhan eh. Nah, saya. Kan, sadar nggak sih ini ada penampakan? Ya cai jenggelah rizquhu min haitsu la yahtasib tapi geus ngaji aduh ngeunah ye iya, hujan ngagebret cikopi jeung bala-bala bakat kurusu eta eh, diopi bala-bala lain bala-bala nu nepi biwir kagegea ya. jet ieu iya lagrat dikepeskeun tungtungna aya beurit berarti rezeki cantang tuh aya kucing di tukang ditigri ku kucing berarti rezeki cantang tuh digebul ku anak urang nu panggedena he eta nu si ayah yo yah yo berarti rezeki kan kadang muter heula jadi ingatlah tong riwayat masalah rezeki mah. Jadi istijrod mengikis cara pandang yang salah terhadap cara mengatur Allah sehingga kita berburuk sangka awas jebakan Batman jadi istidrod itu jebakan ujian kenikmatan lalu kita tenggelam di dalamnya sampai kita melupakan siapa yang memberikannya kirang Langgung, gitulah ada pernyataan ada pertanyaan kembali ke MC silakan mana John kalau ada yang mau bertanya silakan nggak ada micnya kemana MC nya ya kabur biar terdengar cek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz, eh, nama saya Mirzana eh, Saya mau tanya Ustaz eh, penyebab dari isi istidroj itu sendiri apa gitu hmm. uh, terus um, apakah uh, ada ada caranya supaya kita bisa udah di istidroj kemudian uh, bisa jadi sadar kemudian bisa jadi dalam tanda kutip keluar akhirnya sadar isi istidroj kemudian hubungan isi istidroj dan ria itu apa hubungan isi istidroj dan ria oh ria oke okay beda atau istijro jeng riama jelas beda istijro maku i riama ku r terus beda <laughs> simpenalah yang nyampe bating apa penyebab istijro dia merasa bisa dia merasa pintar dia merasa cukup dia merasa benar dia merasa bersih iya masjid muntah ke orang wah dilancarkan atuh sehingga Fir'aun, aku bisa menghidupkan dan mematikan geruan dua anjel emak nu jadi TK nepi kapan nu jadi antep budak SD geseri aing bisa tapi karena kesombongan teh jadi penyebab istijrod mah kesombongan tadi apa indikasi seorang sombong lupa berasal dari mana dia diurus oleh siapa dia maka hati-hati ku Allah diberikan fasilitas maka di kehidupan keluarga pun sama kalau kita bersikap berbeda ke kakaknya mah sogolo hayang nanaon yah pengen tablet ya sok teteh beli tablet ayah beli puyer sok adina teh melong weh. tapi yang sukses tuh adiknya yang jarang diperhatikan pas kakaknya diminta pertanggungjawaban karena ujian barunya adalah Android yang dibelinya Yana jadi lemot misalkan jadi penyebabnya satu orang ini terindikasi istijrod dia sudah kurang ibadahnya tidak ada perhatian kepada ilmu sok merasa pintar lah mun orang mana mun orang nu orang nu orang nu orang nu orang nu saha kan Firaun gitu banget maka wafatnya teh cik mana Tuhan mengaku rob ana rabbukumul ala aku Tuhan alam teh mana titah ngojai kan teh bisa sampai banyak yang besar-besar dihinakan dengan hal-hal yang kecil seperti Abraha pasukan gajah itu kan dibalik dogna ku burung pipit nah itu istijrod jadi indikasinya seorang istijrod itu awas jangan ada kesombongan merasa tidak ada campur tangan Allah ayo mah ku urang we urang pinter karena diajar we tata istijrod seperti kita sembuh ketika sakit kunaon pi eta mencret cager ngadahar hari teu disebut Allah nama insya Allah tiap gering kuobat eta tapi dia musrik ketika itu maka disyariahkan syariatnya dengan obat ini tapi belum tentu tepat sih kan kebetulan saya waktu itu ya dapat obat ini dengan izin Allah saya sembuh Neta nah, bahaya ketika kita berobat tersugesti ke dokter, kamu dokter nak kasep mah, ke dokter yang pertama can disuntiknya ke ya udah kasep atuh. Nah itu istijrod ya. Terus tadi tenang hubungan ria dengan uh, eh, istijrod itu salah satu indikasinya ada ria. Tah tinggali aing mata solat salat Oh mana sholat dekok tarang sangsaranya. Hati-hati itu jebakan itu. Jadi ayat tadi falamana sumadukiro dah yang benghar itu kudu ibadah. Halalkan segala cara, cuman hati-hati. Tapi ada versi lain walau ana ahlal kuro kalaulah sebuah penduduk negeri amanu wa taqau beriman dan bertakwa seperti ini nanti la fatahna alaihim sama dibukakan barokah. Barokah bukan kekayaannya berkahnya. Tidak disebut benda nama barokati minas sama iwal al. Tapi kalau mendustakan, wala ingkat dabu fa akhadnahum bimakan yaksibun. Aku hancurkan na istijrodai semua dari Allah tapi lupa kepada siapa yang memberi. Punten. yang tahu karakteristik istijrod ayah di monyet. Mun kacagar alam Pangandaran, monyet mah diberi suuk tewak. diberi permen tewak dibere cau kuk kuk kuk kuk kuk dibere gorengan ngek ngek ngek ngek ngek kanu merena nah, segala diterima tapi kanu mere ngajebian kunu datan khosiin siga monyet mana mah cek Allah maka jadilah monyet yang sesungguhnya stijrod ya ada lagi eh apa lagi tadi teh stijrod oh terhindar dari istijrod Terus supaya nggak gitu lagi gimana? Supaya nggak? Supaya supaya bisa diselamatkan itu dari jebakan. Oh taubat, taubat sudah. Semua dari Allah kembalikan haknya kepada Allah. Karena ada teriakan orang di akhirat nanti mali mali hartaku hartaku kata Allah hartamu nggak ada kecuali apa yang sudah engkau keluarkan kau sedekahkan kau pakai sampai pakaian jadi usang lapuk makanannya jadi kotoran dan Nanti ada as-sujaul akro. Bagi yang hartanya banyak tapi tidak dikeluarkan, nges bulet sirah orangnya teh jika anak konda mah anakna, ieu mah bapak konda. Bulet seng ngarobro di kuburan teh. Anna maluka, anna la akarjuka, aku hartamu yang tidak kau sedekahkan di jalannya. Itu bisa ngomong di nges bulet, bisa ngomong di terpercaya pedit we ti itu ada adabil qabri adab kubur bagaimana terhindar ya sudah taubat keluarkan hak hartanya ikhtiarnya pakai cara Allah jangan menghalangkan segala cara mending benghar mending berkah orang berkah pasti kaya tapi orang kaya belum tentu berkah kata lain orang soleh pasti pinter tapi orang pinter minum tolak angin oke okay. ada lagi sok satu lagi lah Ada lagi? Siap mau Opik. Assalamualaikum Kang. Salam. Mau tanya untuk uh, kajian ini kan jadi introspeksi buat kita semua ya. Muhasabah betul. Muhasabah diri. Nah, kalau kita melihat hal ini di diri orang, gimana kita uh, ngingetinnya gitu? Oke. Okay. Ini pertanyaan keren banget, sederhana tapi dalam. Awas sebagai anak hijrah ya jangan judging, jangan judgment, jangan punishment. Ketika ada teman kita yang belum berhijrah, termasuk kasus istijrod. saat kuma hukumna lamun ayah baturan orang can sholat. yang aku daki hijrah. Eh, mun ayah baturan can sholat kuma naraka tad. Edan ngejos Mun ayah baturan can sholat, tewak leungeunna hayu orang sok. Eta hukumna. Ketika kita melihat orang kaya tapi belum bisa beribadah, itu ladang ama buat kita. Ingatkan, tugas kita hanya mengingatkan, bukan memaksakan. Mana eta istijrod bo paok sia kurang hartana, tawurkeun ke masjid ulah mamad pecian ulah. Ulah ulah Rorobin Hodan. Udah, ingetin, keluarkan hak hartanya, keluarkan. Karena begini lo ceritanya. Bising merasa dilancarkan, tapi satu ketika kamu gigit jari karena Allah ambil dari penyakit, kebongkaran, post major dan lain sebagainya. Karena ada hak harta, sok atau logika sederhana nama. Kita teh makan turui, tapi nggak buang air buang air, daek tuh, kemerkaan ngarana. Gagaro betungi kuat kaki sok daek tuh. Nah, keluarkan. Nah, bagaimana kalau melihat teman berkarakter seperti terindikasi istijrod? Ingatkan, jangan dihukumi ingatkan lebihnya doakan ya Allah lindungi hak hartanya itu lebih arif saya pikir daripada di judgment wah mana emang ada orang sunu neraka mangeunah karena cilina nonge gitu. nya jika orang kolot bahula salah menyampaikan informasi eh ngesolacan sholat si neraka tiap ngadengnya adan teh neraka wen kabayang teh nah sholat Allah merindukanmu bedanya jadi sampaikan dengan arif dan bijaksana. Kasar kasur lemes limus. Lemes tapi nyakitin, kasar tapi ngenakin. Satu lagi lah witirkan dari Sister Said silakan. Kalau tidak ada balik deh ke, ke Brother Said silakan. Silakan Brother Said. Nangtung. Keren ini tema keren banget panitia juara jarang dibahas bab istizrod Assalamualaikum warahmatullahi Uh, hubungan istirahat dengan ria. Nah, yang saya tanyakan uh, sekarang hubungan istirahat dengan riba. Kan suka ada nih uh, pegawai bank yang udah jabatannya udah oke okay gitu. Sementara dia uh, kepegawaian di bank itu ada hubungannya dengan riba. Kalau menjangkapi seperti itu gimana? Oke. okay. Ini sangat harus Arif menjawabnya. Saya dulu kerjanya, saya DKM dulu, punten pada DKM. Tapi lain DKM nu ayeuna, sekarang mah DKM Dewan Keluarga Masjid, dulu saya DKM. Setiap orang suci punya masa lalu, orang berdosa seperti kita punya masa depan bertaubat lah. Untuk saya sudah bertobat. Dulu saya gaji 15 juta kerja di sebuah pabrik washing master wash jadi nyenan warna gawena jeng celep gitu gawena 24 jam ngalemur gede intensifnya gede karena ngalemur wae balik tren kak imah ka braga berarti saya DKM diskoti karaoke masas nah duit gede teka bawa kak imah awas innallaha tayyibun layak balu ila tayyib kita kerja di tempat yang resmi bukan tempat riba kerja kerja asli nak, menjual keringat tapi kita saat itu nggak bisa sholat gara-gara targetnya nih wah sholat pun menggugurkan kewajiban teh nih anu kia sholat nanti. Bismillahirrahmanirrahim digancangkan lah pohon nama eta asli setruk nama 15 juta cash tapi awak jika bim bim slang kemong karena setiap hari dengan kimia panuan jika nusok make buk gonrong ulin teh kalau tidak ada hidayah eh nggak ada kita di sini Allah tuh baik banget dipilih balik kasih mamah teh anu cerita sebelumnya saya mah capek duit loba tapi hati resah epi teh sholat aspit ah, duit setan mah dimakan iblis katanya ukur punya setruk punya slip maka nulobar ngadahar gaji tepuguh mah muntah setruk slip slip ke mau alright ya kita tidak bisa menjudgemen ya dan semua ini patwa yang fenomenal ini banyak pertanyaan ke saya juga ustad bagaimana hukum bekerja di bank secara normatif nggak boleh tapi kan ini darurat ada masakot ada darurat ya kita mah jual keringat aja tapi punya niat nggak keluar dari zona itu dengan nabung menyerek di dinyawai jika hamster hamster makan 15 ribuan dikasih bu lapar keluar setik nyokot wortel asup deh berpikir entrepreneurship dakwah itu bukan mencaci tapi memberi solusi sok Ustaz kumasa harus arif harus ada solusi nyana bung wetina gaji hasil keringat lalu modal usaha banyak teman yang sudah sukses, bekas orang sukses di bank tapi akhirnya harus dari nol lagi. Karena Allah nggak tidur, khawatirnya jadi jika nyak gitu loh. Loba hitungan, loba milik, setik rizki. Nu tadi teh urang mah bayar setik milik nu penting loba riz, rizki. Saya mah kalau pulang dari sini ya, makan di kafe manapun taramaya cukup peku satu kata kunci allah heran kasiro Eh tuh ingat Asli aslina nanti sakabung mah ya Allah fenomena apa ini versi on the spot Ternyata saya rendon Al-Quran Kang Jawabannya ada di surat At-Tahrim Wa mayatakillah Barang siapa bertakwa kepada Allah Saya lagi belajar itu Yaj'alahu makhraja Seberat apapun Allah berikan jalan keluar Wa mayatakillah Barang siapa yang bertakwa kepada Allah min amri yusra Allah mudahkan urusannya urusan rizki rizkuhu min haitsu la aku datangkan dari jalan yang tidak disangka-sangka mestinya tanggal 31 kemarin saya umroh tapi kan kita sering berdoa ya Allah umrohkan orang tua yang belum berumroh diijabah Tasayan saya dimensretkeun ku Allah si bapak nu nak dasar rezeki bapak senyum ya teh tapi bonusna saya umroh bersama cang cuter walaupun ke umroh itu menang cangcut eh kan ihram tuh menang kan wiper mah cina bebas metak penting umroh teh sekali-kali ngasuh wiper kan ayah babaturan saya ke umroh Allah saya alhamdulillah tadi diberi kesempatan nyab, nyabak ajwar anas cina ajwar anas ajar aswad teuing da cina ah sia eta mah ali cekurang teh nyalain ajar aswad ini ya, memang dibiarkan nah, insya Allah kalau ada rezeki jadi Ramadan pertama tarawih pertama sahur pertama kita di haram nabunglah sejuta sapoe insya Allah ini <laughs> ya Alhamdulillah ada kamar hijrah baru uh, saya kemarin uh, eh, hashtag ya ada project apa cek cangcuter tadi Ustaz Epi sama cangcuter nyata umroh bocoran dikit lah umroh umroh backpacker bareng cangcuter jadi e, tarik jabrik goes to Madinah jadi bari shooting orang ya itu sajalah sudah tiga orang ya jadi harus bijaksana melihat itu ya kita sudah tahu hukumnya tapi ya kita harus memberi solusi jangan menghakimi ya nabung aja tapi nggak boleh lama-lama tenggelam di sana bising tidak berkah jadinya capek kita duitnya boga tapi gering wae terus pamajikan rungsing wae salaki jarang balik ay duit nama loba on coba mending pas-pasan pas butuh pas ada itu saja mudah-mudahan kita terlindung daripada terindikasi dari serum atau virus istijrod dan mari kita ambil solusi kod aflaha man tazakka beruntung orang-orang yang membersihkan diri wa qad khaba man merugi orang-orang yang memperbanyak dosa Bagaimana cara membersihkan diri? Qad aflaha man tajakka wa dakarasma rabbih fasalla. Bal tu'sirun al hayata dunya. Jangan terjebak dengan urusan dunia. Wal akhiratu khairu wa abqa. Semua mainan di dunia mah sementara saja. Semua akan ditinggalkan, cinta apapun akan berpisah. Sesuka apapun akan berhenti ketika kita mati. Maka waspadai, mudah-mudahan istijrod tidak menimpa diri setiap kita. Penutup biar tidak termasuk orang yang istijrod. Ini doa kekayaan Sayyidina Ali 75 kali kalau Jumat. Dia sahabat kita boleh lebih. Saya sekali semua sekali. Doa kekayaan yang juara. Allahumma kfini. Ya Allah cukupkan kepadaku. Pakai kaf ya. Allahumma kfini. Ya Allah cukupkan kepadaku bihalalika yang halal-halal saja dari sisimu wa an haramika jauhkan yang haram-haram dari sisi kami wagnini kayakan kami bifadlika dengan karuniamu aman siwaka bukan dari selain Allah bisa ngasih langsung kalau kita yakin Kulu qali hada wa astagfirullahi wa lakum. Subhanakallahumma rabbana bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu Kalau masih betah di masjid ini maghrib ada kajian bersama guru kita Ustaz Hanan Ataki. Jangan kemana-mana setelah hangout hangout berikut. Yang ulin hela maksudnya teman kesal mah. Kulu qali hada astagfirullahi wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.